Kisah ini bermula dari penikaman Umar radhiyallahu an Al-Faruq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian kita telah bacakan juga beberapa fadilah ataupun keutamaan Utsman radhiyallahu an. Sekarang kita lihat bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebagaimana biasanya bahwa orang-orang Syiah bersikukuh mencela para sahabat. Jangankan Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga tidak terluput dari celaan-celaan orang-orang Syiah. Orang seperti Abu Bakar mendapat celaan dari orang-orang Syiah apalagi orang-orang yang levelnya berada di bawah Abu Bakar radhiyallahu an. Seperti Umar, Utsman dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat beberapa celaan yang dilontarkan orang-orang Syiah terhadap Zannurain, seorang sahabat khalifah ketiga Rasulullah SAW sekaligus menantu beliau dari dua putri beliau. Ikhwatibidin rahimanallahu wa iyyakum. Sebelumnya kembali kita ingatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin mencela para sahabat-sahabat beliau. Sabda beliau la tasubbu ashabi فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه Janganlah kalian mencela sahabatku demi Allah demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud niscaya kalian tidak akan dapat menyamai nafkah mereka ataupun infak mereka satu mut bahkan setengahnya pun tidak akan sampai. Para ikhwah, kemarin juga telah kita singgung bahwasanya sabda ini beliau tujukan kepada Khalid bin Walid yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat terkenal kepiawaiannya ketika mengatur pasukan dalam medan tempur. Bakar Uman bin Khattab radhiyallahu an sempat mencopotnya dari seorang panglima dikhawatirkan terjadinya pengkultusan pasukan terhadap Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid ada berselisih pendapat dengan Abdurrahman bin Auf sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu an mengeluarkan celaannya terhadap Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda beliau ini. Orang yang selevel Khalid bin Walid yang setingkat dengan Khalid bin Walid saja tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sahabat beliau. Padahal Khalid juga sahabat beliau. Apalagi orang-orang yang berada jauh di bawah levelnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Namun karena beberapa kelompok di kalangan kaum muslimin yang sebagian mereka mengaku sebagai seorang muslim yang sebenarnya mereka telah keluar dari Islam, di antaranya itu Syiah. Yang kebiasaan mereka memang mencela para sahabat. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah menetapkan prinsip dan akidahnya tentang sahabat. Apabila seseorang terlepas dari masalah ini, berarti dia terlepas dari salah satu prinsip yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara celaan orang-orang Syiah terhadap Utsman bin Affan Kata mereka anna Utsman walla wa amara man sadara minhu adh-dhulma wal khiyanata wartikab al-umur asy-syani'ah. Kata orang Syiah bahwasanya Utsman bin Affan mengangkat para pejabat dan para pemerintah dan gubernur dari orang-orang yang sering melakukan kezaliman melakukan khianat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini kata mereka bahwasanya Utsman bin Affan dalam mengangkat para pejabat, gubernur dan lain-lainnya memilih orang-orang yang sebenarnya orang tersebut sering berbuat zalim, khianat, bahkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ini kata mereka. Seperti siapa contohnya? Kal Walid ibnu Uqbah. Seperti Walid ibnu Uqbah. Alladhi syariba al-khamra wa amman nas fi salati wa huwa sakran. Contohnya gubernur yang beliau angkat yaitu Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah, bin Uqbah ini minum khamar dan mengimami orang-orang dalam keadaan mabuk. Wasalla subuh arba'a rakaat. Dan Khalid bin Uqbah ini yang diangkat gubernur oleh Utsman bin Affan kata mereka pernah sholat subuh 4 rakaat. Setelah sholat, apa kata Walid bin Uqbah? Tsumma kemudian dia katakan hal azidukum. Setelah dia sholat subuh 4 rakaat, selesai apa katanya? Mau tambah lagi? patutkah orang seperti ini diangkat menjadi gubernur? Ada dua permasalahan kata mereka. Di antaranya yaitu berarti orang yang mengangkatnya juga nggak beres. Karena orang yang diangkat tidak beres. Masa sampai sholat empat rakaat sudah selesai masih masih minta tambah. Sholat dalam keadaan mabuk Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyulladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat mendekati salat dalam keadaan mabuk hingga engkau tahu dan paham apa yang engkau katakan. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Inilah khalifah, uh, inilah gubernur, salah seorang gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Kata orang Syiah. Kemudian apa lagi? Wa walla Muawiyah tasyam. Kemudian beliau nah, kalau orang Syiah nggak pakai beliau ya. Kemudian dia kata mereka begitu. Namanya juga mencela. Kemudian dia si Utsman juga mengangkat Muawiyah sebagai sebagai gubernur Syam allati hiya ibadun an arba'ati mamalik. Orang yang royal perbandingannya seperti empat raja. Fatakawwa hatta annahu naza'al amir wa bagha fi ayami khalifatih. Sampai-sampai kekuasaannya di situ kukunya menancap tajam, menancap kuat di dalam Syam dan menjadi kuat pengaruhnya sehingga dia berani memberontak terhadap Amir, maksudnya terhadap Ali bin Abi Thalib pada uh, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ini yang kedua kata Rasia. Yang ketiga, wawalla Abdullah bin Sa'di Misra. Dia juga mengangkat Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur daerah Mesir. Fadzalama ahlaha zulman syadidan. Kemudian Abdullah bin Sa'ad ini bertindak kejam, zalim terhadap bertindak sangat zalim terhadap penduduk Mesir hatta ittarrahum ilal hijrati ilal Madinah wa kharaju alaih sampai-sampai memaksa mereka ya memaksa penduduk Mesir karena sangat zalimnya memaksa mereka sampai keluar uh, hijrah ke kota Madinah. Kemudian waja'ala Marwan wazirahu wa katibahu famakara fi haqqi Muhammad bin Abi Bakar wa kataba ma kana iqbaluhu uqtuluh. Dan dia juga mengangkat Marwan sebagai menterinya dan juru tulisnya. Kemudian Marwan ini katanya kata orang Syiah melakukan konspirasi politik terhadap Muhammad bin Abu Bakar dan dia tulis agar Muhammad bin Abi Bakar ini datang kemudian dia perintahkan untuk membunuhnya kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum walam ya'ziluhum ba'dal al-ittila' ala ahwalihim hatta tarajjarat nas minhu fa'ala amruh ila angkutil. Namun Utsman kata orang Syiah walau telah diberitahu mengetahui kondisi gubernur-gubernurnya ini tetap saja tidak mau mencopot jabatan mereka. Sampai orang-orang emosi, masyarakat emosi atau apa namanya? Uh, masyarakat marah hingga memuncaklah memanaslah perkara ini hingga dia terbunuh. Inilah kata orang Syiah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebab yang pertama sekali, sebab yang paling utama adalah karena dia mengangkat para gubernur yang tidak layak menjadi gubernur. Wa man kana hadha haluh fahuwa ghairu laikin bil imamati. Seorang yang seperti ini kondisinya tentu tidak layak dijadikan sebagai seorang imamah, seorang khalifah. Jadi kembali tujuan orang Syiah yaitu mencela Utsman dan menyatakan bahwasanya dia tidak layak menjadi khalifah. Sama seperti lontaran-lontaran fitnah terhadap Abu Bakar dan Umar pada intinya mereka menyimpulkan Abu Bakar dan Umar juga tidak layak menjadi khalifah. Yang layak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata mereka. Demikian juga cara mereka terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wal jawab, jawaban dari celaan-celaan yang dilontarkan oleh orang Syiah ini terhadap Utsman bin Affan annal imam la budda lahu ayyukhawidha ba'dal umur ila man yarahu la'iqan lima hunalika bihasbi zahir iz laysa lahu 'ilmul ghaib seorang imam tentunya ketika dia memilih seorang menjadi pejabat menyerahkan suatu urusan terhadap seseorang tanggung jawab terhadap seorang tentunya dia akan pilih orang yang layak orang yang layak mengemban tugas tersebut. Dan tentunya sesuai dengan pengetahuannya yang zahir. Karena dia tidak mengetahui ilmu baik, Ya, sebagaimana yang kemarin juga telah kita singgung bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sendiri ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengatakan eh di antara salah seorang kalian ada yang pandai berbicara sehingga aku menangkan urusannya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai sesuai dengan gohir perkara yang sampai kepada beliau. Tidak mengetahui bagaimana yang sebenarnya, bagaimana yang tersembunyi. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang aku berikan hak saudaranya terhadapnya, berarti uh, hak tersebut akan dia akan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat kelak. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Namun uh, hal ini tidak menjadi uh, tidak bisa dijadikan alasan sebagai celaan terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Utsman bin Affan mengangkat gubernur-gubernurnya, tentunya yang pertama beliau lihat orang ini layak dijadikan sebagai gubernur. Tentu menurut penilaian yang zahir, tidak mengetahui bagaimana hati yang uh, hati mereka karena dia memang tidak mengetahui ilmu gaib. Yang mengetahui ilmu gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laysa bi syartin fil imami 'inda ahli al-'aql. Karena mengetahui perkara yang gaib bukanlah satu syarat menjadi seorang imam, seorang khalifah. Demikian pendapat al haq. Wa qad kana ummaluhu zahiran muti'ina lahu munqadina Dan beliau melihat para gubernur-gubernur dan pejabat-pejabatnya secara zahir mentaati beliau mentaati beliau dan melaksanakan segala perintah-perintah beliau. Ini yang beliau lihat, yaitu yang dilihat oleh Utsman bin Affan. Wa qad thabata fit tarikh annahum khadimu al-Islam wa syayyaduddin sebagaimana yang tercantum dalam tarikh dalam sejarah Islami bahwasanya gubernur-gubernur yang disebutkan oleh orang Syiah tadi mereka telah memberikan khidmatnya kepada Islam dan telah meninggikan agama Islam. Waqad fatahu biladan katsiratan hatta wasalu ghorban ilal Andalus. Bahkan mereka ini Eh, penakluk, menaklukkan negara-negara yang sangat banyak sampai ke daerah barat yaitu sampai di Andalus. Andalus ini Spanyol ya. Ya, Spanyol. Sampai ke Spanyol ini pada zaman Utsman bin Affan. Jadi daerah barat sampai ke Spanyol. Wa ilal Balkhi wa Kabul. Dan ke daerah timur sampai ke daerah Balkhin dan Kabul Kabul sudah ditaklukkan pada zaman Utsman bin Affan. Wa qatalu barran wa bahran. Tentara mereka berperang baik di darat maupun di laut. Ya. Jadi sudah ada angkatan darat dan sudah ada angkatan laut pada zaman Utsman bin Affan. Wasta'salu arbab al-firan wal fasad min al-Iraq al-Ajami wal Khurasan dan mereka juga telah berhasil meluluh lantahkan seluruh fitnah-fitnah dan pelaku-pelaku kerusakan di negeri Irak, Ajam, dan Khurasan. Negeri Irak Ajam, maksudnya di daerah-daerah Iran. Wal Khurasan juga daerah Iran, Pakistan dan seterusnya. Ya, Afghanistan. Jadi sampai di sana. Ya, sampai ke apa namanya? Uh, daerah Pakistan apa namanya? Asia Tengah ya sampai dari Asia Tengah sampai ke Eropa sudah dikuasai oleh kaum muslimin pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Waqad azala ba'duhu ba'd man tatahaqqa man tahaqqaqa alayhi ba'da dhalika su'a halihi kama azala al-Walid. Dan sebagian gubernur yang telah beliau dapati bukti tindakan-tindakan nyeleneh mereka, beliau langsung beliau copot dari dari jabatan yang telah beliau berikan seperti Walid bin Uqbah. Wa Muawiyah lam yablugh fi zamanihi hatta istahaq al azl Adapun Muawiyah belum ada bukti bagi beliau sampai Muawiyah radhiyallahu anhu uh, apa namanya berhak untuk di untuk dicopot dari jabatan. Tidak, beliau nggak tahu. Balqat ajarah khidmat kasirah bahkan yang beliau tahu adalah Muawiyah telah memberikan khidmat yang sangat banyak terhadap kaum muslimin. Kama ghadar Rum wa fataha minha biladan muta'addidan sampai Muawiyah di tangan Muawiyah juga terjadi uh, Rum di rumawi ditaklukkan dan me, dan berhasil menaklukkan banyak sekali negara-negara lainnya. Ya daerah Syam itu sekitar daerah eh, sekarang Suriah, Yordan atau daerah Syam. Jadi lebih dekat ke daerah lebih dekat ke ke ke, ke barat, ya ke Eropa. Makanya negara-negara Eropa sebagai negara Eropa pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan berhasil ditaklukkan melalui uh, apa namanya melalui markas besar mereka di di Syam yaitu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa amma shikayat allati waqad ala Abdullah bin Sa'ad famin tazwiri Abdullah bin Sabah wa tatwilatih. Adapun kisah tentang Abdullah bin Sa'ad ya, tadi disebutkan bahwa kata Rasyia bahwasanya Abdullah bin Sa'ad diangkat jadi gubernur dan bertindak sangat zalim sehingga penduduk Mesir berlarian atau pergi ke Madinah. Ya. Jawabannya bahwasanya adapun laporan-laporan tentang Abdullah bin Abdullah bin Sa'ad ini merupakan laporan dusta yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Ya. Kita mengetahui adalah Abdullah bin Sabah merupakan uh, cikal bakalnya agamanya Syiah. Ya. Cikal bakalnya agama Syiah. Dari sinilah muncul Syiah itu sendiri. Wabil jumlah tilam yakun li Utsman qusuru mimma hunalik. Dari seluruh laporan-laporan ini, Utsman bin Affan tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan tidak bisa menjadikan hal ini sebagai celaan terhadap Utsman bin Affan. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum Uh, Al-Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Al-A'mash ya, Al-A'mash kita sudah tahu lah ini Al-A'mash, masyur dengan Al-A'mash Namun namanya jarang yang diketahui kecuali jarang yang mengetahuinya kecuali para tulabil ilmi Sulaiman bin Mihran tapi lebih masyur dengan Al-A'mash Al-A'mash menuliskan satu kitab khusus mengenai fadilah Muawiyah. Keutamaan Muawiyah ala Umar bin Abdul Aziz hatta fi adli Kelebihan Muawiyah terhadap Umar bin Abdul Aziz bahkan dalam keadilannya. Jadi apa namanya? Sulaiman bin Mihran al-Amash ini menulis satu kitab khusus membantah orang-orang yang mencela Muawiyah bin Affan. Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya. Karena di antara mereka bahkan ada yang menganggap Umar bin Abdul Aziz itu lebih baik dibandingkan Muawiyah. Kalau antum membaca sejak buku Khalifah Ar-Rasyidun yang sudah lama di Indonesia. Khalifah yang kelima siapa? Hah? Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah ada nggak di situ? Tidak ada. Ini salah satu pemikiran Syiah. Ada nggak antum? Khalifah Rasyidun. Ya. Jadi setelah di situ dicantumkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, terus Ab Umar bin Abdul Aziz. Tidak disebutkan di situ Muawiyah. Seolah-olah Muawiyah ini apa namanya? Seolah-olah Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik dibandingkan Muawiyah oleh karena itu, para ikhafid rahimahullah wa iyyakum, kalau kita lihat buku-buku sejarah yang sudah lama terbit di Indonesia, banyak unsur-unsur pemikiran Syiah, terutama dalam mensikapi uh, pandangan kaum muslimin terhadap Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, jadi demikian para ikhafid rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, oleh karena itu, ya, sebenarnya uh, keyakinan seperti ini sudah ada pada zamannya Al-Amash. Makanya beliau langsung tulis buku tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan dibandingkan Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam keadilannya. Kemudian perkataan kota ada. Kota ada merupakan salah seorang ulama pada saat itu, yaitu eh, di kalangan tabi'in. Sangat masyur tafsir kota ada dan seterusnya. Apa katanya Allah asbahtum fi misli amali Muawiyah laqala aktsarukum hadzal mahdi. Seandainya seandainya kalian melakukan amalan yang seperti dilakukan oleh aman Muawiyah, pasti kebanyakan kalian akan mengatakan dia itu adalah Mahdi. Seandainya di antara kalian ada yang melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh Muawiyah, pasti kebanyakan orang akan menilai bahwasanya orang tersebut adalah memahdi Begitu sanjungan kota ada terhadap Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dari derajatnya Muawiyah bin Abi Sofyan yang statusnya sebagai sahabat tentu jauh lebih baik dibandingkan selain sahabat. Ya, di antaranya lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak ada dapat tidak mendapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam uh, apa namanya uh, hadis Rasulullah SAW khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia yaitu zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian juga tidak termasuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk ucapan Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Dan ternyata didapatkan bahwasanya hati yang terbaik yaitu hati Muhammad. Summa nazara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hatinya Muhammad. Fawajada qalba fajada qulubu ashabihi khairu qulubil ibad. Dan dia dapati hati para sahabat beliau sebaik-baik hati para hamba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas para fillah rahimanallahu ayyakum sahabat tidak bisa dibandingkan dengan dengan yang selain sahabat, tidak bisa dibandingkan. Ya. Karena keutamaan mereka, fadilah-fadilah mereka, perjuangan mereka, apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal sebagai juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rahimanallahu wa iyyakum. Jadi alasan-alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah untuk mencela Utsman bin Affan tidak bisa dipegang dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mencela. Karena apa? Pertama, Utsman bin Affan menilai gubernurnya dari segi zahir. Dia lihat bahwasanya gubernurnya taat-taat seluruhnya. Oleh karena itu ya beliau tidak mencopot mereka dari jabatan. Namun setelah beliau mengetahui ada di antara mereka yang tidak layak jadikan pemimpin ataupun telah melanggar syariat Islam, maka langsung beliau copot. Namun yang tidak beliau ketahui tentunya tidak akan tidak akan beliau copot. Mengapa? Karena uh, pada asalnya ya, pada asalnya adalah seorang itu adil sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut sudah menyimpang dari Islam atau e, kalau di Indonesia dengan e, istilah praduga tidak bersalah. Seorang tidak bisa dikatakan salah kecuali setelah ada bukti. Sama seorang tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang e, penganut aliran sesat kecuali jika ada bukti bahwasanya dia itu adalah sesat. Seorang tidak bisa dinyatakan sebagai seorang yang zalim sampai jelas ada bukti bahwasanya dia telah melakukan tindakan zalim. Seorang tidak bisa dikatakan dia maling kecuali setelah terbukti bahwasanya dia adalah seorang yang maling. Jadi demikian para fakir rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Mu'a'a Utsman bin Affan pada saat itu tidak melihat adanya bukti-bukti yang jelas. Ya. Adanya bukti-bukti yang jelas bahwasanya gubernur-gubernur yang beliau angkat terbukti uh, telah melakukan uh, tindakan kesalahan ataupun telah menyalahgunakan jabatan yang telah beliau amanahkan kepada mereka. Nah, jadi ini kan para fakidin rahimanallahu wa iyyakum. Sama seperti Indonesia, berapa banyak kaduan-kaduan masyarakat terhadap Mahkamah Agung yang dikadukan sebagai apa namanya telah melakukan korupsi ini dan itu. Namun banyak yang tidak diselesaikan dikarenakan apa? Alasan mereka apa? Karena tidak adanya bukti-bukti yang yang jelas. Karena untuk menghukum seseorang harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, dia harus dikembalikan kepada hukum yang asalnya yaitu praduga tidak bersalah. Bukan asal setiap orang melapor kemudian langsung di langsung dihukum dia seperti itu. Sama seperti apabila seorang melakukan perzinahan yang melihat hanya satu orang, tidak bisa masalah ini diangkat ke mahkamah. Tidak bisa perkara ini diangkat ke hukum Islam sampai orang tersebut dijatuhi hukum rajam jika dia sudah berkeluarga atau dicambuk satu kali jika dia e, ternyata seorang gadis ataupun seorang e, pejaka. Walaupun ada satu orang yang jelas melihatnya. Nah, begitu. Sampai ada empat orang yang melihatnya. Seandainya ada empat tiga orang yang melihat, satu ada tapi dia masih sanksi. Sanksi. Ya. Karena masalah menuduh seorang zina Sebagaimana kata Rasulullah, apakah seperti apa namanya tongkat celak dagang celak masuk ke mata kamu melihatnya? Begitu. Kalau sudah seperti tongkat celak masuk ke mata kamu melihatnya, barulah kamu bisa menuduh. Tapi hanya sekedar dua-duaan di bawah pohon pisang, nggak bisa dituduh. Jadi dikatakan zina. Nah, begitu. Ya, makanya beberapa apa namanya? beberapa Eh, perkara yang diangkat uh, kepada Umar bin Khattab, beliau tidak menghukumnya dikarenakan hanya tiga yang melihat, sementara yang satu masih ragu, iya apa enggak. Makanya tidak dijatuhi hukuman uh, rajam ataupun hukuman cambuk satu sekali. Jadi demikian para ikhwatidir rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Utsman bin Affan tidak menghukum ataupun tidak mencopot e, jabatan dari gubernur-gubernur yang telah beliau angkat. Adapun kalau sebenarnya memang iyalah ya, Kalaupun memang sebenarnya iya seperti itu, tentunya masalah ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk mencela Utsman bin Affan. Karena apa? Karena dia bukanlah seorang yang mengetahui ilmu gaib. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan mengetahui ilmu gaib, uh, orang ini perlu di di apa namanya dibedahi lagi akidahnya. Karena yang hanya mengetahui ilmu gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara celah yang lainnya, wa minha anna Utsman ada Khalal hakam Aba Marwan bin Auf al-Madinah waktu akhir akhrajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan telah mengizinkan al-Hakam al-Hakam abunya Marwan bin Auf ke Madinah. Padahal Rasulullah telah mengusirnya dari Madinah. Ini alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> pernah mengeluarkan mengusir Al Hakam bin Auf eh, Abar Marwan bin Auf dikarenakan dia ini mencintai orang-orang munafik dan suka menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin dan menolong memberi pertolongan kepada orang-orang kufar sehingga ya sehingga Al Hakam diusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Namun pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, Utsman malah mengizinkan Al-Hakam ini masuk kembali ke Madinah. Jadi demikian. Jadi kata orang Syiah, coba lihat. Ya, seorang khalifah yang katanya ikut sunnah Rasulullah SAW, orang yang diusir Rasulullah malah diizinkan untuk masuk kembali ke Madinah. Padahal orang ini dahulu mencintai orang-orang munafik dan menolong orang-orang kufar, ya. Kemudian apalagi menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Tapi Utsman bin Affan kata mereka malah memberi izinnya kembali untuk masuk ke kota Madinah. Nah, jawabannya pertama, Dikeluarkannya Al-Hakam Abu Marwan bin Auf, Abu Marwan bin Auf bahwasanya pada saat itu menyebar me, menyukai orang-orang munafik dan e, memberi pertolongan terhadap orang-orang kafir di Madinah pada saat itu. Pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan sudah tidak ada lagi orang-orang munafik dan sudah tidak ada lagi orang-orang kufar sehingga tidak lagi berbahaya untuk kaum muslimin. Yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Utsman bin Affan uh, sakit yang membawa beliau uh, pada kewafatan. Utsman bin Affan meminta izin Rasulullah agar Al-Hakam diberi izin untuk kembali ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Dan pemerintahan diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya Utsman bin Affan tidak bisa langsung membawa Al-Hakam ke dalam Madinah karena sekarang pemerintahan sudah dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika itu uh, Utsman bin Affan minta izin pada Abu Bakar ada agar Al-Hakam di diizinkan untuk kembali ke Madinah. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak memberinya izin. Tidak memberinya izin dan minta mana saksi Anda bahwasanya Rasulullah telah mengizinkan dia masuk ke Madinah. Ternyata pada saat itu ceritanya kisahnya hanya antara Utsman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, pemerintahan diambil alih oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan kembali meminta izin kepada penguasa pada saat itu, yaitu Umar. Dan Umar juga tidak memberi izin beliau. Mengapa? Ah, kecuali dengan syarat, dengan syarat jika ada saksi. Ternyata memang Utsman bin Affan tidak punya saksi pada saat itu, sehingga Umar tidak mengizinkan Al-Hakam masuk ke kembali ke Madinah, kembali ke Madinah. Setelah Umar bin Khattab wafat, Kemudian pemerintahan diambil alih oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi urusan ini berada di tangan Utsman bin Affan yang pada saat itu bercerita langsung yang benar-benar mengetahui kebenaran bahwasanya Rasulullah SAW telah memberi izin dan tidak perlu saksi. Mengapa? Karena dia sendiri yang yang langsung meminta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah telah memberinya izin. Oleh karena itu karena dia sekarang memerintah tidak perlu minta izin yang lain. Kalau orang lain kalau minta izin kepada orang lain butuh saksi. Kalau dia sendiri ya dia sendiri yang mengetahui kejadian tersebut. Makanya pada pemerintah Utsman bin Affan beliau memberi izin kepada uh, Al-Hakam untuk kembali ke kota Madinah. Nah, jadi demikian para rahimahullah wa iyyakum. Jadi tidak ada alasan untuk mencela Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi celaan-celaan terhadap Utsman yaitu pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan beliau mencopot beberapa orang sahabat dari jabatan gubernur seperti Abu Musa al-Ashari, seperti Abdullah bin Mas'ud ya dan lain-lainnya. Ya dan lain-lainnya. Contohnya seperti Abu Musa al-Ashari. Beliau dicopot dari jabatan e, gubernur di kota Basra, Kemudian menggantikannya dengan Abdullah bin Amir. Dan menyingkirkan e, mencopot jabatan Amr bin Auf dari gubernur Mesir. Dan menggantikannya dengan Abdullah bin Sa'ad. Yang tadi kita bilang membuat zalim orang-orang Mesir. Yang dituduhkan oleh orang Syiah Maana qadir tadda fi ahdi Rasulullah Padahal Abdullah bin Sa'ad ini pernah murtad pada zaman Rasulullah SAW. Nah, begitu. Dan ini telah kita jawab tadi. Kemudian beliau mencopot jabatan gubernur dari Ammar bin Yasir dari Kufah dan dan e, mencopot Abdullah bin Mas'ud dari e, Mahkamah Agungnya Kufah. Kemudian digantikan dengan dengan yang lain-lainnya. Pada khafidin rahimunallahu wa iyyakum di dalam buku-buku sejarah masalah alasan Utsman bin Affan mengapa mencopot Abu Abu Musa al-Asy'ari mencopot Amr bin Auf dari jabatan gubernur dan uh, Abdullah bin Mas'ud ya dari seorang qadhi ini jelaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab sejarah. Jadi tidak tidak tidak cukup dijelaskan di sini. Ya, antum boleh melihat apa alasan-alasan Utsman bin Affan. Dan ini juga tentunya tidak bisa dijadikan alasan untuk mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya uh, banyak lagi celaan-celaan yang dicela oleh eh, yang dilontarkan oleh orang Syiah di antaranya tengok itu Utsman bin Affan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di di Mina dua rakaat Umar uh, eh, apa namanya Abu Bakar juga dua rakaat mengkosor Umar juga mengkosornya namun ketika Utsman memerintah dan dia yang mengimami, dia malah salatnya empat rakaat. Sehingga banyak para sahabat di antara Abdullah bin Mas'ud yang mengkritik beliau. Ya. Abdullah bin Mas'ud ketika salat di belakang Utsman bin Affan empat rakaat, beliau berkata kepada Utsman bin Affan, sungguhnya aku salat di tempat ini di belakang Rasulullah dua rakaat, kemudian di belakang Abu Bakar juga dua rakaat, di belakang Umar juga dua rakaat. Mengapa anda salatnya empat rakaat. Nah, demikian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagian ulama memberikan alasan-alasan mengapa Utsman bin Affan pada saat itu melaksanakan salat empat rakaat. Di antaranya ada yang mengatakan beliau sudah nikah eh, nikah di di Mekah sehingga tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang musafir dan lain-lainnya. Yang jelas para khafidin rahimanallahu wa iyyakum, alasan ini juga tidak bisa dijadikan eh, apa namanya faktor untuk mencela Utsman bin Affan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan pada Utsman bin Affan melihat bahwasanya hukum hukum kosor untuk safar itu tidak wajib. Kosor tidak wajib. Jadi boleh eh, apa namanya? Boleh kosor ya boleh menyempurnakan. Jadi kalangan para ulama juga seperti itu terjadi perbedaan pendapat antara bolehnya dan uh, apa namanya dan dan dan wajibnya. Ya, artinya sunnah. Sunnah itu artinya kalau ditinggalkan yang nggak apa-apa dikerjakan lebih baik, begitu. Sebagian ada yang mengatakan wajib. Ini mazhabnya ya uh, Aisyah radhiyallahu anha dan banyak uh, para ahli hadis yang berpendapat bahwasanya qasar dalam musafir itu hukumnya wajib. Para ulama yang menyatakan bahwasanya qasar itu tidak wajib Berasal dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru min salat min salatikum in khiftum ayyaftinakumul ladzina nakafaru." Tidak mengapa kamu mengkosor salat kalian, kalian mengkosor salat kalian jika kalian khawatir dengan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat minas salati idza darabtu idza darabtu fil ardh." Begitu. Apabila kalian bermusafir Ah, kalimat tidak mengapa artinya apa? Tidak mengapa artinya ya kamu silahkan kalau mau kosor. Ya. Silahkan kalau kamu mau kosor. Kalau enggak ya enggak berdosa begitu. Karena kalimatnya la tidak mengapa. Nah, begitu. Ya. Kemudian alasan lain apakah kosor itu dispensasi ataukah kewajiban? Apakah kosor dispensasi atau kewajiban? Kalau seandainya dispensasi berarti ya boleh boleh kamu lakukan, boleh tidak. Sama seperti seorang uh, diberi dispensasi untuk sholat tidak berjamaah jika dalam uh, apa nama adalah eh, uh, ketika hujan misalnya. Ya ketika hujan. Kalau dia mau juga pergi ke masjid hujan-hujan ya silahkan pakai payung misalnya. nggak apa-apa. Itu dikatakan dispensasi yang namanya dispensasi berarti ya boleh tidak dilaksanakan. Nah, begitu. Ya. Jadi ini kan para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini juga tidak bisa jadikan celaan. Ya boleh jadi Utsman bin Affan memiliki pendapat bahwasanya mengkosor itu tidak tidak wajib. Namun tetap ya ulama bersepakat bahwasanya ee, eh, mengkosor salat itu lebih baik dibandingkan menyempurnakannya. Berdalilkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu ayyu'ta rukhasahu kama yuhibbu ayyu'ta azaimahu. Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau dispensasinya di kita ambil sebagaimana dia suka kita melakukan azaimahu azaimahunya itu yaitu uh, apa namanya uh, tidak kalau dia masalah sholat tidak dikosor tidak mengambil dispensasi jika memang tidak ada dispensasi seperti Sholat zuhur 4 rakaat bagi orang mukim ini dikatakan azaim. Kalau kita musafir dua rakaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka kalian melaksanakan. Dispensasinya seperti sholat zuhur 2 rakaat ketika safar sebagaimana dia suka, sebagaimana dia suka kalian melaksanakan azaimahu seperti zuhur 4 rakaat ketika ketika mukim begitu. Jadi demikian para hafidin rahimanallahu Allahu Saya kira itu sajalah beberapa celaan yang dilontarkan oleh orang Syiah eh, apa namanya mengenai posisi Utsman bin Affan yang pada intinya mereka menyimpulkan orang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai khalifah. Insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan eh, beralih kepada Ali bin Abi Thalib dan bagaimana akidah orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mereka agung-agungkan, yang mereka katakan layak menjadi khalifah ataupun e, layak menjadi khalifah daripada Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dan yang mereka katakan bahwasanya mereka ini tiga orang ini telah berani-beraninya merampas hak yang telah eh, ya hak Ali bin Abi Thalib ya sebagai e, pemimpin seba, e, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita kaji pada kajian akan datang. Sekian itu saja aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim.